Diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk ke poin 81. Poin eh, ke-80 poin yang ke-80 tentang persatuan umat Islam. Poin ke-80 tentang persatuan umat Islam. Ahlu sunnah mengajak kepada persatuan kaum muslimin dan melarang mereka berpecah belah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah jangan janganlah kalian bercerai-berai Allah jalla Jalaluh juga berfirman wala takunu kalladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang berat. Dalam surah Al-Imran ayat 105. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 31 ayat 32 wala takunu minal wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah yaitu orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Berjamaah atau bersatu adalah rahmat, sedangkan berpecah belah adalah azab. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini sahih. Jadi al-jama'atu rahmatun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi al-jama'ah rahmatun wal furqatu azabun diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibn Abi Asim dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis ini al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Ini bantahan juga kepada hadis yang mungkar, hadis yang batil yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan umatku rahmat. Ini hadis ini mungkar. Dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Jadi perkataan hadis ikhtilafu ummati rahmatun ini hadis dhaif maka dikatakan oleh Subuki hadis ah, ini ya ma'ruf, artinya enggak ada asalnya di sini. Maksud saya hadis ah, ini tidak ada asalnya. Bahkan dikatakan oleh Muhammad bin Hazm bahwa hadis ini batil, makzub. Dalam sanatnya yang pertama ada Sulaiman bin Abi Karima yang dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi Kemudian yang kedua dalam sanatnya ada Juwaibir. Dia matrukul hadith. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nasai, Darakutni dan yang lainnya. Yang ketiga, hadis ini mungqati' antara Dhahak dengan Ibnu Abbas. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Bani bahwa ikhtilaf semuanya tercela dalam agama ini. Oh, ikhtilaf itu madmumun fi syariah. Jadi hadis ini tidak ada asalnya dan dijelaskan oleh para ulama hadis rawi-rawinya juga rawi-rawi yang uh, lemah dan tidak bisa dipakai sebagai hujah. Kemudian akhwan fiddin azakumullah bahwa al-sunnah ini mengajak kepada persatuan yang dilandasi pada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Ini harus kita perhatikan, maka saya bawakan di sini tentang persatuan umat Islam. Karena ada anggapan bahwa orang yang mengikuti Quran wa sunnah ala fahmi salaf itu memecah belah umat, mencerai beraikan umat. Ini perkataan ini perkataan yang batil. Justru kita mengajak umat ini bersatu di atas landasan Al-Quran, di atas landasan sunnah, di atas landasan pemahaman salafus saleh. Kalau kita berusaha untuk mengajak, kemudian mereka tidak mau ikut, berarti yang memecah belah umat itu yang tidak mau ikut jalan yang lurus. Bukan kepada orang yang mengajak. Sebagaimana para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Mereka sudah berusaha mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah, dan melarang mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Di antara mereka ada yang menerima, di antara mereka ada yang tidak terima. Nah, yang tidak menerima ini dia berpecah, berselisih, bergolong-golongan. Nah, kadang-kadang dituduhkan kepada para nabi yang membawa kebenaran. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau mendakwakan dakwah tauhid. Ketika dakwah ini didakwakan kepada mereka, ada yang menerima, ada yang tidak. Kalau seandainya mereka semua menerima, bersatu umat ini. Tapi ketika mereka tidak terima, ya terjadi perpecahan. Dan itu resiko dalam dakwah. Ketika kita mendakwakan kebenaran, ada yang mau terima, itu bergabung di atas persatuan, di atas manhaj yang hak. Tapi ketika mereka tidak menerima, mereka yang berpisah dari jamaah yang hak ini. Bukan orang yang mengajak itu kemudian dikatakan memecah belah umat. Ini kesalahan yang fatal yang dituduhkan kepada orang-orang yang mengajak kepada pemahaman yang hak ini. Justru kalau seandainya umat yang mengikuti pemahaman yang hak, mereka bersatu di atas manhaj yang hak ini. Tapi karena mereka tidak mau, karena mengikuti hawa nafsunya, ya terjadi perpecahan yang ada. Seperti yang sudah sudah terjadi sekarang ini. Tapi persatuan yang kita kehendaki, yang dikehendaki oleh ahlu sunnah, persatuan di atas Quran, di atas sunnah, Makanya harus terus ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Jadi nggak bisa persatuan tanpa ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak bisa. Makanya lanjutan dari ayat 103 di surah Al Imran di wa مِنْكُمْ minkum ummatu yad'una lil بِالْمَعْرُوفِ wa عَنِ الْمُنْكَرِ ma'ruf هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 'anil ada dari sebagian umat ini yang mengajak kepada kebaikan, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Di dalam kita berjamaah bersatu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada persatuan yang ada itu persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini <coughs> untuk perhatikan di halaman 605 Al-Sunnah mengajak kepada persatuan yang dilandasi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Bukan persatuan yang semu dan sesat. Al-Sunnah tidak menyeru kepada perkara-perkara yang dapat memecah belah persatuan kaum muslimin. Persatuan yang dikendaki ialah persatuan menurut pemahaman ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti manhaj mereka. Bukan menurut pemahaman pengikut hawa nafsu dan hizbiyah. Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan al hizib secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan atau terikat karena adanya perasaan kebangsaan dan setanah air atau ikatan nasab, keturunan, pekerjaan bahasa atau apa-apa yang serupa dengan itu berupa ikatan-ikatan kriteria kemaslahatan yang secara adat manusia secara adat manusia mereka berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizb mempunyai prinsip-prinsip pemikiran, sandaran dan sifatnya inter yang yang sifatnya intern dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok hizib. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizib dan hizib sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Barang siapa yang mempercayai serta meyakininya dengan sungguh-sungguh atau dengan istilah lain dia mengakuinya mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal jama'i yang tersusun rapi dalam hizb tersebut maka ia menjadi anggotanya atau termasuk pendukung setianya adapun yang tidak setuju atau menolak maka ia tidak termasuk anggota hizb. maka undang-undang tersebut menjadi asas atau menjadi asas wala kesetiaan atau loyalitas dan barak permusuhan persatuan dan perpecahan kepedulian dan ketidakpedulian Atas pertimbangan yang demikian maka sungguhnya di dunia ini hanya ada dua hizab, yaitu hizab Allah dan hizab syaitan. Yang menang dan yang kalah, yang muslim dan yang kafir. Orang yang masukkan hizab-hizab atau kelompok pergerakan jamaah ke dalam hizab Allah, maka dia telah merobek-robek hizab Allah, memecah belah kalimat Allah. Seorang muslim harus meninggalkan dan menanggalkan semua bentuk hizbiyah yang sempit dan terkutuk yang telah melemahkan hizib Allah dan tidak boleh toleran kepada semua kelompok atau golongan atau jamaah supaya agama ini seluruhnya milik Allah. Ini dijelaskan oleh Syekh Tafi Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Al-Ahzab As-Siyasiyah fil Islam tentang hizib-hizib politik atau partai-partai politik dalam Islam yang ditulis oleh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian dikasih penjelasan juga oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Ad-Da'wa ila Allah baina tajammu' al-hizbi wa ta'awun asy-syar'i. Kalau kita lihat eh, perkumpulan yang ada, kelompok yang ada bukan membawa kepada persatuan. Karena kelompok itu atau perkumpulan itu pergerakan itu punya asas. Punya prinsip yang mereka mencintai karena prinsip tersebut, karena kelompok tersebut, dan mereka membenci juga karena prinsip dan kelompok tersebut, bukan karena Allah. Makanya dilarang yang seperti ini. Karena orang akan membela, bukan membela Islam, membela kelompoknya, membela perkumpulannya, membela yang mereka katakan persatuannya, yang pada hakikatnya persatuan yang mereka buat merupakan perpecahan dalam Islam. Karena ketika sekelompok membuat perkumpulan atau persatuan, yang lain juga bikin seperti itu juga. Yang lain juga bikin seperti itu. Akhirnya apa? Terjadi ribuan kelompok, ribuan perkumpulan, ribuan persatuan yang justru merobek-mobek kesatuan agama Islam ini, agama Islam. Maka nanti kita akan bahas tentang ayat yang kita baca dari surah Ali Imran Kemudian juga dari surah Ar-Rum nanti kita baca dan juga fawaidnya. Bagaimana penjelasan para mufassirin tentang ayat ini supaya kita paham tentang makna persatuan yang hakiki yang sebenarnya menurut agama Islam. Kalau kita lihat di dalam sejarah tidak ada orang membuat kelompok-kelompok. Zaman Nabi SAW pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Ketika orang Ansar berbangga dengan Ansarnya, padahal ini syar'i nama ini, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang Muhajir berbangga dengan Muhajirinnya, padahal ini syar'i dalam Al-Quran. Maka Nabi marah. Rasulullah Sampai Nabi mengatakan, apakah dengan dakwah jahiliyah kalian seperti ini? Ketika mereka mulai loyalnya bukan kepada Islam, tapi kepada kelompoknya, Nabi marah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya persatuan yang ada ya di bawah khilafah di bawah pemimpin, di bawah ulil amri. Bukan membuat kelompok. Kecuali kalau ulil amri itu e, eh, membuat e, eh, persatuan atau majelis seperti ulama atau yang lain yang maslahat untuk umatnya ada masalah. Tapi persatuan-persatuan yang dibuat oleh kaum muslimin justru akan memecah belah umat. Jadi ahlu sunnah justru mengajak umat kepada persatuan. Tapi persatuan yang dibangun di atas itiba, Yang paling penting bukan nama, tapi bagaimana hati ini bisa bersatu. Yang Allah inginkan hati ini bersatu. Wa atasimu jami'an wa Dan Allah yang menyatukan hati itu. Kita hanya mengajak umat kepada Al-Qur'an wa sunnah fahmi salaf yang menyatukan hati manusia adalah Allah taala. Bahkan seandainya kita infakkan semua yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia tidak akan bersatu. Kecuali yang Allah satukan. "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma'alafta 'allafta baina qulubihim walakin Allah 'allafa bainahum." Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, seandainya kamu infakkan apa yang di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, enggak akan bisa kata Allah. Tapi Allah yang menyatukan hati mereka. Bagaimana menyatukannya? Ya kembalikan umat ini kepada Quran, kembalikan mereka kepada sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Jadi al sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Persatuan di atas sunnah. Bukan sekedar perkumpulan. Kalau kita lihat perkumpulan yang ada, itu nggak ada amar ma'ruf mungkar. Karena dibiarkan untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, ya jangan bicara soal ini. Jangan bicara soal tauhid, jangan bicara soal syirik, jangan bicara soal sunnah, jangan bicara soal bid'ah. Artinya dibiarkan mereka dalam bid'ahnya, dalam syiriknya, dalam maksiat. Nggak benar dalam Islam. Makanya disamakan hati mereka kepada Quran, kepada sunnah. Jadi Allah sunnah mengajak kaum muslimin kepada persatuan di atas sunnah. Bukan persatuan yang semu. Maka saya sebutkan di sini jika kaum muslimin bersatu di atas sunnah, mereka akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kekuatan. Dan jika mereka berselisih, yang terjadi adalah kelemahan, kekalahan dan kehancuran sebagaimana Allah Allah Ta'ala berfirman, وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَرُ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَرُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Dan taatlah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatan kamu hilang dan bersabarlah sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Namun wajib diketahui bahwa persatuan itu dibangun di atas itiba, ketaatan kepada sunnah, bukan di atas bid'ah. Jadi kesatuan yang digendaki dalam Islam, kesatuan di atas sunnah, bukan di atas bid'ah. Kebanyakan firqah-firqah yang mencela adanya perpecahan dan mengajak kepada persatuan, yang mereka maksud dengan perpecahan adalah golongan yang menyelisih mereka, meskipun golongan itu berada di atas kebenaran. Sedangkan yang mereka maksud dengan persatuan kembali kepada prinsip dan manhaj mereka. Padahal prinsip dan manhaj mereka telah menyimpang dari jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu apabila terjadi perselisihan dalam dikembalikan kepada Allah yaitu Al-Qur'an dan Rasulullah pada sunnahnya dengan pemahaman salafus saleh. Anda perhatikan di sini, ya. Firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran-aliran sesat yang harus kita perhatikan bahwa di dalam umat Islam ini ada golongan yang sesat, ada firqa yang sesat. Jangan orang mengatakan nggak ya ada firqa yang sesat, ada. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa umat Islam ini berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Ini yang harus kita perhatikan. Dan di awal kitab ini, antum perhatikan, di awal kitab ini, di awal kitab akidah syarah akidah sunnah jamaah. Saya sudah jelaskan dalam mukadimahnya. Antum lihat di halaman 14, halaman 15. Dalam dan selanjutnya halaman 16 juga. Saya jelaskan di mukadimah dalam buku syarah akidah sunnah jamaah, Islam yang Allah karuniakan kepada kita yang harus kita pelajari, pahami dan amalkanlah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya pemahaman yang benar dan akidah serta manhaj mereka adalah satu yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftirakul ummah tentang perpecahan umat. An Auf bin Malik radhiyallahu an qala qala Rasulullah SAW iftaraqat al-yahudu ala 71 firqatan wa wahidatun fil jannah wa sab'una fil nar وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda umat Yahudi berpecah menjadi 71 golongan makanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang satu?" Yaitu golongan yang selamat. Rasul menjawab, "Al-jamaah." Hadis ini hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Ihtiraqul Umam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan hadis ini hasan. Dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis As-Sahihah di juz yang ketiga. Satu golongan umat Yahudi yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalatu serta mati dalam keadaan beriman. Begitu juga satu golongan yang umat Nasrani yang masuk surga adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa sebagai nabi, rasul dan hamba Allah serta mati dalam keadaan beriman. Adapun setelah diutus Nabi Muhammad SAW, maka semua umat Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk masuk ke dalam Islam. Setelah diutus Nabi Muhammad saw maka umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk dalam agama Islam. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul. Kalau seandainya orang-orang Yahudi atau Nasrani mereka tidak masuk agama Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Dasarnya hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار demi Allah yang diri Muhammad di tangannya dalam mendengar aku diutus siapa saja apakah dia Yahudi atau dia Nasrani kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa maka dia pasti menjadi penghuni neraka hadis sahih riwayat Muslim jadi kalau disebutkan bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71 70 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikuti Nabi Musa. Yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengikutinya dan wafat dalam keadaan beriman. Nasrani berpecah menjadi 70 golongan. 71 masuk neraka, satu yang 71 masuk neraka, satu yang masuk surga. Satu yang masuk surga yang mengikut yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, bukan sebagai Tuhan. sebagai Nabi, sebagai hamba Allah, sebagai Rasul Allah, dan wafat dalam keadaan dia beriman. Umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Di sini Nabi sudah menyebutkan umat Islam berpecah menjadi 72 golongan. Satu yang masuk surga, 72 masuk neraka. Dalam berita yang lain Nabi bersabda, "Kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi." Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu, yaitu golongan atau orang yang aku dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Itu orang-orang yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Itu yang selamat. Di sini Hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim. Jadi golongan yang sesat itu ada, Nabi menyebutkan 72 golongan. Ya, ada golongan Syiah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada yang lainnya lagi. Firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan. Nah mereka ketika diajak kepada persatuan mereka nggak mau. Bahkan mereka mencela adanya persatuan yang kita dakwakan agar kembali kepada Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf. Justru mereka menuduh kita memecah belah umat. Mereka ini sudah berpecah belah, membuat kelompok sendiri. Nah, mereka mencela adanya persatuan yang mereka maksud bahwa kita ini berpecah dengan mereka karena menyelisih mereka. Kalau kita mendakwakan dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah, jadi mereka mengatakan bahwa bersatu itu kalau kembali kepada prinsip mereka. Tapi kalau kita berpegang pada prinsip Quran wa sunnah lafah misalah, mereka mengatakan bahwa ini prinsip yang memecah belah umat. Kata mereka demikian. Justru prinsip yang mereka pegang, manhaj yang mereka pegang, yang mereka yakini, yang mereka jalani, ini semuanya telah menyimpang dari siratul mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karena itu kalau kita ingin bersatu, kita kembalikan umat ini kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, kembalikan kepada Quran, kembalikan Sunnah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayuhalladina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in Farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dalul amri dan kalian. Apabila kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Jadi Allah menyebutkan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Jadi kalau ada perselisihan, kembalikan. Lihat rujukannya. Karena agama Islam agama dalil. Bukan kata guru, bukan kata nenek moyang, bukan kata kebiasaan, bukan adat istiadat. Tapi bagaimana kata Allah dan Rasulnya. Kembalikan. Jadi al-sunnah wal jamaah memerintahkan kaum muslimin kepada persatuan umat Islam atas dasar sunnah dan melarang berpecah belah serta bergolong-golongan. Al-Sunnah juga memerintahkan umat Islam untuk berada dalam satu barisan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Adapun kelompok bawah tanah, jamaah-jamaah sempalan dan bayat-bayat yang dikenal sebagai bayat dakwah merupakan penyebab timbulnya perpecahan dan fitnah. Bayat hanya boleh diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi, semacam lembaga yudikatif atau kepada seorang muslim yang berkuasa dengan kekuatannya meskipun ia seorang yang zalim. Al-Sunnah berpendapat tentang hadis Nabi SAW man mata walaysa fi unuqi bait mata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati sementara ia belum berbaiat, maka kematiannya terhitung kematian jahiliyah. Hadis ini sahih dari Imam Muslim dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar. Sanksi yang tersebut dalam hadis di atas ditunjukkan kepada orang yang tidak membaiat penguasa yang telah ditunjuk dan disepakati oleh ahlul halli wal aqd sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal ketika menjawab pertanyaan Ishaq bin Ibrahim bin Hani tentang hadis di atas, beliau Imam Ahmad menjawab yang dimaksud dengan imam adalah yang kaum muslimin seluruhnya berkumpul untuk membaiatnya. Itu adalah imam. Dan demikianlah makna hadis ini. Tidak sebagaimana diklaim oleh setiap jamaah atau setiap kelompok. Al-Kathir dalam kitabnya Faidul Bari berkata, ketahuilah bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa yang dianggap bayat yang sah adalah yang dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Jadi bayat yang sah itu yang seorang imam yang dibayat oleh seluruh kaum muslimin. Kalau seandainya dua, ada dua orang atau tiga orang yang membayat maka itu tidak dikatakan sebagai imam sampai dibayat oleh seluruh kaum muslimin atau oleh ahlul halli wal aqd. Jadi ancaman tentang meninggalkan bayat diancam dengan mati jahiliyah itu berlaku bagi orang yang tidak berbayat kepada imam yang berkumpul padanya seluruh kaum muslimin atau yang diwakilkan oleh ahlul halli wal aqd. Adapun dilakukan oleh kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah adalah bayat yang bid'ah yang harus ditinggalkan. Bagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Hudzaifah yaitu ketika tidak adanya jamaah dan imam maka ia harus meninggalkan semua jamaah Rasulullah SAW bersabda, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Wa qultu fa illam takun lahum jama'atun wala imamun, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha walau an ta'addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Dalam engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah radhiyallahu bertanya, "Bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan tidak punya imam lagi?" Beliau selasa menjawab, jauhilah semua kelompok tersebut meskipun harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan juga Muslim dan yang lainnya. insya Allah yang hadis ini kita akan bahas pada pekan yang akan datang. Yang sekarang kita akan bahas tentang ayatnya dulu. Tafsir dari ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la dan fawaidnya. Supaya kita faham ini tentang ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 103 Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون dan kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan lalu Allah menjinakkan di antara hati kalian menyatukan di antara hati kalian maka kalian menjadi setelah itu dengan nikmat Allah bersaudara. Dan kalian dulunya berada di tepi, di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Surah Ali Imran ayat 103. Dijelaskan di dalam tafsir ayat ini jadi al habib Mukathir menjelaskan tentang ayat ini tentang kaum Ansar yang mereka diberikan hidayah oleh Allah yang kemudian mereka mendapatkan petunjuk dijelaskan bahwa disuruh untuk bersatu wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu Kemudian wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dalam kalian ingat disuruh ingat tentang nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuhan. Lantas Allah menyatukan di antara hati kalian yang kalian menjadi bersaudara dengan nikmat Allah. Kata Ibnu Katsir, "Wa hadha siyaq fi sya'nil Aus wal Khazraj." Fa innahu kana bainahum hurubun katsiratun fil jahiliyah wa adawatun shadidatun wa dhagha'in wa ihan wa zuhul qala qitaluhum wal waqa'i bainahum dan siak ayat ini lafaz ayat ini ini berkaitan dengan orang Aus dan Khazraj. Itu dari Ansar. Karena di antara mereka terjadi peperangan yang banyak sekali zaman jahiliyah. Permusuhan yang sangat, kebencian di antara mereka. Dan lama terjadi peperangan di antara mereka. Falamma jaa Allah bil Islami fadakhala fihi man dakhala minhum صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين بذات الله متعاونين على البر والتقوى tatkala Allah mendatangkan agama Islam ini maka masuklah di antara mereka dalam Islam mereka menjadi bersaudara saling mencintai dengan kemuliaan Allah saling menyambung dengan zat Allah dan mereka saling menolong tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Dan sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim." Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 62 ayat 63 dan Allah yang telah mengokohkan kamu dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin dan Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Seandainya kamu infakkan apa yang ada di muka bumi semuanya, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka, tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Allah yang menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Allah Maha Gagah dan Allah Maha Bijaksana. Wa kanu ala syafa hukrati minan nari bisababi kufrihim Fa'anqadahumullahu minha an hadahum lil imani wa qad imtanna صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين dan mereka arti orang-orang Ansar berada di jurang jahanam dengan sebab kekufuran mereka lantas Allah menyelamatkan darinya dengan menunjuki mereka kepada iman. Dan juga Rasulullah SAW telah memberikan kepada mereka bagian ketika Rasul membagikan ghanimah Hunain. Tentunya Rasul bagi sekedarnya aja. Justru Rasul membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Rasul membagi ghanimah itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam itu lebih banyak daripada orang-orang Ansar. Maka di antara mereka ada yang mencela tentang pembagian itu. Maka Rasulullah SAW marah ketika mereka mulai mencela di waktu perang Hunain. Setelah Fatum Makkah terjadi perang Hunain. Dan banyak orang-orang yang baru masuk Islam pada saat itu. Konimanya dibagi, cuma untuk orang Ansar sedikit dibaginya. <clears throat> Maka mereka mencela kata Nabi, Nabi SAW menyuruh untuk dikumpulkan semua orang-orang Ansar. Kemudian Nabi bersabda SAW kepada mereka, Ya al Ansar, alam ajidkum dullalan, fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqina, fa'allafakumullahu bi, wa'alatan fa'agnakumullahu bi, فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله aman kata Rasulullah kepada mereka wahai orang-orang Ansar bukankah dulu aku dapati kalian dalam keadaan sesat lantas Allah menunjuki dengan perantaran aku bukankah dulu kalian saling berpecah belah lantas Allah menyatukan hati, hati kalian dengan perantaran aku Dan bukankah kalian dulu orang-orang miskin dan fakir lalu Allah memberikan kekayaan kepada kalian dengan perantaran aku? Setiap nabi mengatakan demikian, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang telah memberikan karunia. Artinya Allah memberikan karunia kepada kami dan betul Rasulullah yang memberikan eh, Allah menunjuki dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak lagi disebutkan tentang Eh, penjelasan Nabi SAW kepada mereka. Jadi Allah dalam ayat ini menyebutkan tentang nikmat. Nikmat Islam ini yang dengan Islam ini kaum muslimin semua bersatu. Makanya kembalikan lagi umat ini kepada Islam yang dasarnya Al-Qur'an, dasarnya sunnah. Menurut pemahaman salafus bukan kepada adat istiadat, bukan kepada budaya, bukan. Satukan umat ini di atas Islam. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Taisir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Mannan tentang ayat ini. Kata beliau هذه الآيات في حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمة نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك ويقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه وكتابه والاجتماع على ذلك وعدم تفرق ويستديم ذلك إلى الممات وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم وأجلهم إخوانا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء wa nahaja bihim tariqas sa'ada ila akhirih. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di membawakan ayat dari mulai ayat sebelumnya yaitu wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu sampai akhir. Dimulai dari ayat 101 sampai ayat 103. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir sadi rahimahullah kata beliau, ayat-ayat ini menganjurkan kaum mukminin, hamba-hamba kaum mukminin, Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar, agar mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa agar mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiatnya dengan ikhlas yang demikian karena Allah dan dalam mereka menegakkan agama mereka dan dalam mereka berpegang kepada tali Allah yang Allah sampaikan kepada mereka dan Allah jadikan sebagai sebab di antara mereka artinya bersatunya mereka yaitu agamanya dan kitabnya dan mereka berkumpul di atas yang demikian dan tidak boleh mereka berpecah belah dan dalam mereka tetap demikian dari Quran dan Sunnah bersatu, jangan berpecah belah sampai mereka mati. Allah ingatkan kepada mereka tentang apa yang dulu terjadi di antara mereka sebelum datangnya nikmat Islam ini. Yang dulunya mereka bermusuhan, berpecah belah, lalu Allah menjadikan mereka bersatu dengan agama ini. Allah satukan hati mereka, Allah jadikan mereka bersaudara, dan padahal mereka sebelum itu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan Allah menunjuki mereka ke jalan kebahagiaan. Di dalam Taisir Kalim Rahman fi tafsir Kalim Mannain. Kalau kita lihat dari penjelasan Al-Hafidh Mukathir, kemudian eh, Syekh Sa'di dan juga beberapa mufasirin, fawaid dari ayat-ayat ini yang pertama, yang pertama, wujubul i'tisam bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW. Faman tamassaka ma lam yadil. Yang pertama, fawaid dari surah Ali Imran ayat 102, 103. <clears throat> Yang pertama, bahwa <clears throat> wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia tidak akan sesat. Yang kedua, al akhdu bil Islami jumlatan wa tafsilan wa tamassuk bihi aqidatan wa syari'atan amanun minaz zaiki wad dalal. Jadi berpegang kepada Islam secara global dan rinci dan berpegang kepada akidah syariat ini akan aman dari kesesatan, dari penyimpangan dan kesesatan. orang yang berpegang pada Islam secara keseluruhan Sebab kita disuruh oleh Allah untuk masuk dalam agama Islam keseluruhan, berpegang teguh kepada Islam seluruhnya dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Yang pokok ya akidah, kemudian syariat. Jadi akan aman dia dari penyimpangan dan kesesatan. Yang ketiga, wujub tamassuk bisyiddati. wujub tamassuk wujubu tamassuk bi syiddatin bid din al-islami wa hurmatu tafarruq wal ikhtilaf fihi wujubu tamassuk bi syiddatin bid din al-islami wa hurmatu furqa wal ikhtilaf fihi jadi wajibnya berpegang teguh kepada agama Islam wajib berpegang teguh kepada agama Islam dan haramnya berpecah belah dan berselisih padanya Yang keempat. Yang keempat, tahkimul Quran was sunnah bima qad yaqa fihi al-muslimuna min niza'in aw ikhtilafin fi ra'yi. <clears throat> Menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim menjadikan Al-Quran Sunnah sebagai hakim terhadap apa yang terjadi di antara kaum muslimin dari perselisihan dari pertengkaran perselisihan dalam pendapat Dia menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim pada apa yang terjadi dari kaum muslimin dari pertengkaran dan persisian dalam pendapat. Jadi kembalikan kepada Quran dan Sunnah dengan dasar surah An-Nisa ayat 59. Yang kelima, laisal ikhtilafu madmuman idza kana fi masail ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Ikhtilaf itu tidak tercela apabila dalam masalah-masalah ijtihad. Makanya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran kata beliau, "Wa ma sahabatu yakhtalifuna fi ahkamil hawadith wa hum ma'a dzalika muta'alifun." Dan senantiasa para sahabat ada yang berselisih tentang masalah hukum yang terjadi. Tapi mereka tetap hatinya bersatu. Berselisih dalam masalah hukum-hukum fikih, <clears throat> tapi hati mereka bersatu dalam akidah, dalam manhaj mereka bersatu. Dalam pemahaman tetap bersatu. Tapi dalam masalah ijtihad mereka berbeda. Yang keenam, wujubu dzikrin ni'am li ajri syukri Allah taala 'alaiha bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu taala. Wajib menyebutkan nikmat agar manusia bersyukur kepada Allah taala dan agar mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, al qiyam ala syirki wal ma'asi. al qiyam ala syirki wal bid'ah wal ma'asi. وقوف على شفير جهنم orang yang tetap dalam kesyirikan dan maksiat orang yang tetap dalam kesyirikan bid'ah dan maksiat maka dia berdiri di tepi jurang neraka jahanam orang yang tetap dalam kesyirikan bid'ah dan maksiat maka dia berdiri di tepi jurang jahanam Itu tujuh Fawaid yang dapat diambil dari Surah Ali Imran Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Dalam majmu fatwanya Di juz yang pertama Kata beliau begini anna فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا وسبب الفرقة ترك حظي مما أمر أمر الله عبد به وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر العبد به والبغي بينهم ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته wa wujuh wa bara'atul rasul minhum. Dan telah tampak bahwa sebabnya bersatu itu berkumpulnya dalam agama. Mengamalkan seluruh perintah agama. Yang paling pokok yaitu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya sebagaimana Allah memerintahkan yang demikian secara lahir dan batin. Adapun sebabnya terjadinya perpecahan yaitu meninggalkan apa yang diperintahkan seorang hamba dengannya dan meninggalkan apa yang hamba meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada seorang hamba dari bertauhid kepada Allah menjauhkan syirik melaksanakan apa-apa yang wajib meninggalkan yang haram dan yang lainnya Wal baghyu bainahum. Di antara juga sebab furqa itu al baghyu bainahum. Kezoliman di antara mereka. Hasil dari berjamaah adanya rahmat Allah, keredoannya, selawatnya, kebahagiaan dunia akhirat dan juga nanti di hari kiamat orang-orang yang bersatu hatinya itu maka wajahnya diberikan dia putih cemerlang wajahnya. Adapun hasil dari perpecahan akan mendapatkan azab Allah, laknatnya dan juga akan hitam wajahnya dan Rasulullah berlepas dari mereka. Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tentang hakikat i'tisam dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang ketiga. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, hakikat i'tisam di kitabillah wa tahkimuhu duna ara'ir rijal wa maqayisihim wa ma'qulatihim wa adwaqihim wa kushufatihim wa mawajidihim فما لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام فالدين كله في الاعتصام به وبحبله علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة Wah dikatakan hakikat daripada i'tisam berpegang teguh kepada tali Allah yaitu kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim bukan kepada pendapatnya orang, bukan kepada kias mereka, bukan kepada akal mereka, bukan kepada perasaan mereka, bukan juga kepada kasyf. Ya. ya. Kasyf ini iluminasi yang mereka mengatakan bahwa mereka mendapatkan dari nabi atau dari Allah padahal itu pemimpi dan bukan dari wahyu. Barang siapa yang tidak menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim, maka dia terlepas dari i'tisam. Agama ini semuanya yaitu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, baik secara ilmu, secara amal, ikhlas, minta tolong kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW, dan tetap yang demikian sampai hari kiamat. Penjelasan Al-Imam Qayyim dalam kitabnya Madari Salikin di juz yang ketiga ya, tentang wajibnya kita berpegang teguh pada tali Allah. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Maka harus meninggalkan semua kelompok, meninggalkan semua hawa nafsu dan yang lainnya. Karena itu akan memecah belah persatuan dalam Islam yang teguh di atas Quran dan di atas sunnah Nabi saw. Ya sampai sini dulu kajian kita. Adapun penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum dan juga hadis Hudzaifah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada dua pekan yang akan datang insyaallah. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al Ustaz. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang penuh manfaat di pagi hari ini. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami persilakan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan volume radio dan televisinya. Silahkan ke pertanyaannya. Singkat dan uh, padat ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya punya tetangga selalu curhat sama saya gitu. Uh, kan dia kan punya anak eh, meninggal dunia umur 13 gitu. Katanya dia selalu berpikir uh, bahwa anaknya itu hidupnya menderita waktu itu. Terus sukanya suka makanan ini setelah meninggal dunia dikirim itu makanan eh, itu tersebut sama tetangga di bagian patehan saya sudah berdakwah ya sudah uh, bahwa uh, ada orang meninggal dunia tidak mungkin hidup lagi uh, untuk memakan makan itu. Uh, saya tidak mampu jadi dikasih pinjam uh, buku tentang perjalanan roh yang dari TV Sunnah itu. Masih dia tidak percaya kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadisnya Rasulullah gitu. Ya, Jadi ya. dia masih pertanyaannya, percaya sama Kiai gitu. Intinya saja. Mohon penjelasan. Baik, baik. Terima ya. kasih atas Syukron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, eh, bisa menyimak dengan jelas Ustaz? Ya, apa yang ditanyakan? Ya, inti pertanyaan dari uh, Ibu tadi adalah yang ditanyakan apa? Nah, intinya pertanyaannya apa? Baik, bagaimanakah hukum mengirim makanan kepada mayit Ustaz? Apakah diperbolehkan? Ya. Sebenarnya pertanyaannya nggak kaitan dengan materi yang kita bahas. Artinya tentang hukum mengirimkan makanan kepada orang yang sudah meninggal itu enggak ada dari Al-Quran maupun dari Sunnah dari para sahabat tidak ada ya makanan diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin bukan kepada orang yang mati orang yang mati nggak bisa apa-apa nggak bisa makan nggak bisa minum nggak bisa apa-apa secara syariat sudah jelas pertentangan, apalagi dengan akal juga nggak bisa diterima orang yang sudah meninggal nggak bisa apa-apa lagi sudah meninggal nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia meninggal, dia dimandikan, dikafankan, digotong, disolatkan, dikuburkan, nggak bisa apa-apa. Jadi pengiriman makanan atau yang lain kepada orang meninggal, yang makan makanan itu adalah syaitan yang makan. Dan juga nggak ada nasnya, juga mengirimkan bacaan dan yang lainnya kepada orang yang sudah meninggal, nggak ada keterangannya. Jadi ya sudah terputus seluruh amalnya. Jadi yang bermanfaat buat dia adalah amal yang dilakukan. Dan kita mendoakan dia dengan kebaikan agar Allah mengampuni dosanya, memberikan rahmat dan yang lainnya. Itu yang sampai dan itu yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu alam. Baik, terima kasih atas jawaban Baik. dan nasihat Al Ustaz. Yang kedua, silahkan kami coba sapa kembali di 0218236543. Iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari mana Pak? dari Ferry. Silakan Pak Ferry. Nah, saya mau tanya, uh, bagaimana hukumnya kalau kita membaca Al-Quran di dalam sholat? Iya. Ya, jadi eh, saya sholat, tapi uh, saya membaca Al-Quran gitu untuk mem uh, surat-surat pendeknya gitu. Maksudnya membawa mushaf begitu ketika uh, dalam rakaat begitu Pak? Atau ya, dalam rakaat, dalam rakaat setelah Al-Fatihah saya baca uh, Al-Qur'an gitu. Baik, membaca mushaf ya, uh, ya. untuk uh, bacaan surat-suratnya. Baik. Terima kasih Pak Ferry. uh, mohon maaf uh, Ustaz ya, pertanyaan yang tidak berkesesuaian dengan tema lagi mungkin ada sedikit penjelasan dari Ustaz. Ya nggak apa-apa. Artinya e, ketika sholat kita wajib membaca surah Al-Fatihah dan itu termasuk rukun. Adapun surah itu hukumnya sunnah. Ya kita baca ketika kita sholat. Artinya ketika kita sholat sunnah. Kalau kita sholat berjamaah dengan imam, maka kita mendengarkan bacaan imam. Kalau sholat yang jahar, yang keras bacanya seperti sholat subuh, sholat maghrib, rakaat yang pertama kedua, sholat isya, rakaat pertama kedua, maka kita mendengarkan bacaan imam baik ketika imam membaca Al-Fatihah maupun ketika imam membaca surah adapun sholat yang sir seperti zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga keempat, maka kita membaca Al-Fatihah dan surah kita baca. Atau ketika kita sholat sunat kita baca Al-Fatihah dan juga surah dari Al-Quran itu kita baca. Adapun surah itu sendiri ada hukumnya sunnah. Adapun sholat maghrib rakaat ketiga kita baca Al-Fatihah saja. Isya rakaat ketiga keempat kita baca surah Al-Fatihah saja. Itu yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Baik, dari pertanyaan pesan singkat kami angkat dari eh, Bapak Muhsan Ishak, eh, Ishak di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Di saat eh, kita mengetahui para sahabat dahulu dan para imam-imam mazahib yang juga mereka berbeda di dalam permasalahan beberapa hal mengenai fikih, akan tetapi hati mereka adalah bersatu. Akan tetapi dalam realitas kehidupan kita saat ini, ketika kita melihat banyak ada perbedaan dari masalah fikih di e, masyarakat kita, ini menjadi pemicu e, terjadinya perpecahan umat. Yang jadi pertanyaan beliau adalah bagaimana Ustaz cara untuk menyatukan umat Islam sementara begitu banyak perbedaan fikih yang mereka fahami dan amalkan di dalam ibadahnya. Terima kasih Ustaz. Iya. E, kalau disebutkan tadi oleh penanya bahwa para sahabat radhiyallahu pernah berselisih di mereka, tapi hati mereka bersatu, begitu juga para imam. Ini dasarnya yang yang paling penting, yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada umat Islam yaitu tentang ilmu. Karena secara umum mereka kurang ilmunya. Ilmu Semakin luas orang ilmunya, semakin lapang dadanya. Semakin luas ilmu seorang, semakin lapang. Tapi semakin sempit ilmu seorang, semakin picik dia. Sikapnya, tindaknya, picik. Karena apa? Karena sempit ilmunya. Tapi semakin luas ilmunya, semakin lapang dadanya. Dan juga dia toleran kepada perbedaan yang ada selama ada dalilnya sama keterangan. Masing-masing berpegang pada pendapat pada dalil yang memang kuat dalilnya nggak ada masalah. Nggak saling mencela, nggak saling memfitnah di antara mereka. Itu. Karena apa? Karena ilmunya luas. Yang kedua, yang bisa juga dijadikan sebagai yang pertama, yaitu tentang iman. Yang dasari mereka kajiannya tentang tauhid lebih dahulu, bukan masalah fikih. Kalau yang dikaji masalah tauhid, ini merupakan asas asas persatuan adalah tauhid. Jadi yang wajib dijelaskan terus-menerus kepada umat dan mungkin ribuan kali dijelaskan tentang akidah tauhid. Tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu asas. Jadi ketika ada masalah-masalah fikih yang lainnya, karena memang dasarnya sudah benar dia iman kepada Allah SWT, mentauhidkan Allah. Perbedaan fikih itu Terjadi, bukan nggak terjadi di antara sahabat, terjadi juga di antara para imam, tapi mereka lapang dadanya. Karena tauhidnya asasnya jelas. Tapi kalau berbeda dengan masalah akidah, masalah mana mereka nggak bisa terima. Yang ketiga, yaitu tentang masalah amal. Justru disibukkan umat ini dengan masalah amal, bukan dengan perbedaan pendapat. Kan banyak amal-amal yang jelas sama, gitu. Yang sama, yang dalilnya sudah jelas, itu disibukkan dengan amal. Kalau ada perbedaan ya wajar. Tapi sibukkan mereka dengan melakukan amal-amal saleh dengan ikhlas dan itiba. Yang jelas, tidak ikhlas nggak akan diterima. Yang jelas, kalau dia tidak itiba nggak akan diterima. Sebab harus dua-duanya dijalankan ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Kita hanya mampu untuk mengajak, mengajak dengan apa yang ada pada kita, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, mengajak. Adapun kalau orang sudah tidak lagi dengan dasar ilmu, tidak lagi mereka dengan dasar iman, ini sulit untuk diajak. Yang ada perpecahan. Kenapa? Mereka sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, sudah sulit untuk diajak bersatu. Dan sudah juga diajak kembali. Bahkan membuat mereka tambah jauh, tambah jauh, tambah sesat. Yang awalnya masalah fikih tapi akhirnya masalah akidah nantinya. Wallahu alam. Ya silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak Muhsin di Bekasi. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat yang kedua dari Bapak Abdurrahman di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz mohon nasihatnya eh, yang Ustaz sampaikan terkait dengan kebutuhan dan sarana dakwah berupa organisasi dalam bentuk yayasan, perkumpulan, dan lain-lain agar tidak menjadi fitnah eh, bagi eh, persatuan umat dan menjadi Eh, pemicu dari perpecahan umat Ustaz. Terima kasih atas nasihatnya. Iya. Yang terpenting kita bersatu di atas Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf ini. Kita nggak membutuhkan adanya perkumpulan atau persatuan. Nggak perlu. Karena zaman sahabat juga bersatu di bawah kepemimpinan oleh amri itu dibawa bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan selanjutnya. Adapun yang memang pemerintah mengharuskan yang seperti kita membuat masjid atau pondok pesantren harus ada yayasan, ya kita buat yayasan. Kan juga nggak perlu banyak, hanya berapa orang aja sekedar formalitas untuk bisa adanya masjid. Kalau nggak bisa, orang bangun tanpa ada yayasan atau pondok ada selain itu kan nggak perlu lagi kita bikin perkumpulan-perkumpulan. Yang penting bagaimana hati kita bersatu di dalam Al-Quran, As-Sunnah, al fahmi salaf. Sekarang persatuan-persatuan ini banyak sekali orang bikin persatuan. Bukannya persatuan yang ada perpecahan. Persatuan guru, persatuan ini, persatuan, terus semua bikin persatuan. Akhirnya yang ada perpecahan. Justru yang ada contohnya kita ajak umat ini kepada Quran, kepada Sunnah. Itu yang harus didawakan. Kalau orang disibukkan dengan persatuan, akhirnya sibuk dengan bikin segala macam aturan atau peraturan dan bagaimana supaya loyal dengan perkumpulan itu dan bagaimana kita barok dengan kelompok yang lain. Ini kan bahaya. Tambah pecah. Makanya harus diajak umat ini dengan ilmu, kembalikan mereka untuk belajar Quran, belajar sunnah, memahaminya, mengamalkannya. Itu disibukkan. Bukan persatuan. Persatuan yang ada, justru kalau kita lihat yang ini bikin persatuan, yang lain juga bikin. Apa tambah bersatu umatnya itu berpecah? Coba antum menjawab Masih tambah perpecahan. Ini bikin, yang lain juga bikin. Apa aja sudah. Tapi kalau satu kebutuhan yang memang pemerintah mengharuskan demikian seperti di yayasan, itu kebutuhan. Dan kita nggak ada wala wal bala dengan yayasan tidak. Tapi karena memang diharuskan demikian untuk membangun masjid atau pondok atau sekolah harus ada di bawah yayasan. Ya sekedar alat aja. Tapi bukan kita wala atau barok dengan yayasan tersebut, bukan. Sebagai uh, untuk apa? Bisanya kita membangun sekolah, ya udah di atas itu aja. Juga untuk mengatur area idaroh administrasi supaya lebih rapi itu aja. Tapi bukan bikin perkumpulan seperti yang ada sekarang ini. Nanti akhirnya ujung-ujungnya kalau pengikut yang nggak mau taat dibikin bayat nanti seperti yang saya sebutkan. Ini diangkat sebagai imam, yang perkataannya wajib ditaati, kemudian ada bayat supaya untuk mengingat itu adanya bayat ya. Seperti jamaah-jamaah yang ada sekarang ini. Yang kemudian mereka tambah jauh dari agama Islam ini. Wallahu alam. nah, satu lagi terakhir. Baik, baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al Ustaz. Kita angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Bapak Sarmin di Jakarta juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagian masyarakat kita memahami bahwa banyaknya kelompok dari umat Islam merupakan kebaikan dan rahmat di dalam Islam. Karena dengan adanya kelompok-kelompok tersebut bisa saling melengkapi kebutuhan umat Islam. Mohon penjelasan dan nasihat terhadap pernyataan ini Ustadz. Jadi pertanyaan yang ada yang mengatakan bahwa banyaknya kelompok itu umat Islam saling berkasih sayang, saling berinteraksi, saling melengkapi. Ini bertentangan pada hakikatnya. Adanya kelompok-kelompok atau jamaah atau golongan atau perkumpulan yang ada justru bertentangan pertama dengan syariat. Dengan dalil tadi, wa'tasimu bihabli jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Yang kedua bertentangan juga dengan akal. Justru dengan banyaknya itu akan terjadi perpecahan. Pertentangan juga dengan kenyataan, kenyataan yang ada nggak bisa dipungkiri. Kelompok-kelompok yang ada yang semakin banyak itu saling mencela, saling mencaci saling memaki, saling menghina, saling menjatuhkan. Ini wakil yang ada. Kalau kita lihat dengan <clears throat> akal yang waras, dengan hati yang dalam, kita melihat perpecahan yang ada di tengah kaum muslimin. Ya, bukan hanya orang awamnya, termasuk juga <clears throat> para penuntut ilmunya, termasuk juga dai-nya berpecah karena mereka nggak disatukan di atas manhaj yang hak. Al-Quran wa sunnah la fahmi salaf. Jadi banyaknya kelompok yang ada itu justru tambah perpecahan. Dan itu terjadi. Dan mereka berbangga dengan kelompoknya seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kullu hizbim bimaladayhim farihun. Setiap kelompok, setiap hizb, mereka berbangga dengan kelompoknya. Dan ini terjadi. Maka itu nggak dibenarkan dalam syariat Islam. Nggak dibenarkan. Karena tambah perpecahan. Yang insya Allah nanti kita akan bahas lagi penjelasan ayat dalam surah Ar-Rum. Sehingga nanti kita akan tahu. Kita masuk yang mana? Masuk yang bersatu atau yang berpecah belah? Dan juga penjelasan hadis Hudzaifah tentang masalah imam dan juga jamaah. Insya Allah kita akan bahas pada pekan-pekan berikutnya insya Allah. Untuk kajiannya saya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menyatukan hati kita di atas Islam dan sunnah dan juga memperbaiki apa yang terjadi di antara kita di antara doa yang terbaik yaitu Allah ma'alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam Allah ma'alif baina qulubina ya Allah satukanlah di antara hati-hati kami Wa aslih data bainina. Ya Allah perbaiki perselisihan yang ada di antara kami ya Allah. Wahdina subul salam. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan keselamatan. Dan Allah menunjuki kita atas yang lurus kembali kepada Quran dan Sunnah Nabi Salaf dan kita diberikan thabat, istiqamah di atas manhaj yang hak sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT.